بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang datang dari Allah kemudian mengucapkan dengan lisan serta diiringi dengan amalan perbuatan anggota badan kita. <clears throat> Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batinah. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak mengucapkannya sembari berdoa semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kita kepada nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama di hari yang mulia ini yaumul Jumat ah, sayyidul ayyam Ikhwatal iman rahimakumullah. Kembali kita bersua dalam kajian ilmiah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah golongan yang selamat. Akidah yang menjadi bekal utama kita menghadapi atau untuk menuju negeri akhirat. Dan juga menjadi bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kena akidah merupakan pondasi, landasan dan barang siapa yang membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang tidak kokoh, di atas landasan yang tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. <clears throat> Itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin. Barang siapa membangun imannya, membangun Islamnya, membangun ilmunya, tidak di atas akidah yang benar, maka yang demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam penyimpangan, akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan Begitu juga ibadah yang dia lakukan bila tidak dibangun di atas akidah yang benar, ketauhidan kepada Allah, maka sungguh ibadahnya akan sia-sia. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan tentang syarah akidah at-tahawiyah. Pembahasan yang sebelumnya kita sampai kepada perkara yang berkaitan dengan at-taqdir, iman kepada qadar. Dan pembahasan yang terakhir yang telah kita sampaikan adalah kewajiban kita untuk pasrah dan berserah diri kepada keputusan Allah, kepada takdir Allah. Kita tidak boleh memaksakan diri kita dan akal kita untuk menyelami ya, samudra takdir. Ya. Karena semua hal itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh menanyakan tentang perbuatan Allah. Kenapa Allah melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu? Maka kita wajib mengimani dan tidak boleh menolak hukum keputusan yang telah tertera di dalam Al-Qur'an karena kata Imam At-Tahawi rahimahullah, barang siapa yang menolak hukum yang tertera dalam Al-Qur'an, maka sungguh dia telah terjerumus dalam kekufuran. Kesimpulannya kita harus pasrah dan berserah diri bahwa kita sebagai hamba Allah ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan atau Islam yang kita imani dan kita yakini ini Islam yang kita perlu ini adalah Islam yang dibangun di atas landasan kepasrahan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima apa yang datang dari Allah, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita tanpa menanyakan kenapa Allah perintahkan. Kenapa Allah larang? Kenapa Allah ciptakan? Semua hal itu tidak pernah dipertanyakan oleh para sahabat kepada Rasul SAW. Mereka mengimani apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya. Mereka imani secara keseluruhan. Maka dengan demikian mereka berhak ya menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka yang dalam ketakwaan mereka yang kuat, keyakinan mereka yang sungguh tidak bisa digoyahkan, dan juga kepasrahan dan berserah diri mereka kepada hukum Allah lahir dan batin. Ikhwatul liman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan perkara-perkara yang wajib ya kita imani berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah golongan yang selamat. Faqala al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم yang artinya semua perkara yang telah disampaikan sebelumnya berkaitan dengan iman kepada Allah tauhid dan mengimani meyakini sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan Allah dengan sifat makhluk dan tidak mengingkari sifat-sifat tersebut kemudian mengimani ya beriman kepada Rasul beliau adalah hamba dan Rasul Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup seluruh para nabi sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau dan secara otomatis syariat yang beliau bawa adalah syariat yang terakhir yang menghapuskan hukum-hukum syariat yang sebelumnya. Kemudian setelah beriman kepada <clears throat> kepada yang berkaitan dengan ru'yah makan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak di dalam surga kemudian tentang masalah syafaat, tentang masalah Isra dan Mi'raj, dan hal-hal yang lain tentang masalah syafaat di akhirat kelak, ya, tentang masalah mizan dan yang lainnya. Semua itu perkara yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Beriman kepada takdir dan takdir itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani dan hal-hal yang lain seperti juga beriman kepada telaga Rasul saw. Alaihi Wasallam. Semua hal itu telah dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Kendati bukan itu saja. Karena masih ada prinsip-prinsip yang lain yang wajib kita imani, yang kita yakini berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang akan beliau jelaskan dalam ya kitab risalah akidah Tahawiyah ini. Nah, kata beliau, semua hal itu yang telah disebutkan sebelumnya, sejumlah, ya jumlatun ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliyaillahi ta'ala. Yaitu sejumlah prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan oleh seseorang, ya, yang diterangi hatinya oleh Allah. Min awliyai Allahi Ta'ala. Dari kalangan para kekasih Allah. Dari kalangan para wali-wali Allah. Wahia darajatul rasikhina fil ilmi. Mengimani dan meyakini hal itu merupakan ya derajat orang-orang yang sungguh sangat mendalam keilmuannya. Lianna al-ilma ilmani. Karena ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil khalqi mawjudun. Ilmu yang ada ya, di makhluk ini yaitu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yaitu ilmun mawjud wa ilmun fil khalqi mafqudun dan yang kedua adalah ilmu yang tidak dapat diketahui oleh makhluk yaitu mafkud Yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Fa ilmil al-mawjud Mengingkari ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada hambanya kepada manusia Kufurn. yaitu ilmu yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi Kemudian para nabi mengajarkan ilmu tersebut, mengingkari hal yang demikian itu perbuatan kufur. wadi'aul ilmi al-mafkhud kufur. Begitu juga ya mengklaim ya bahwa dia mendakwakan bahwa dia mengetahui ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah maka itu sebuah juga ya kufrun perilaku atau hal yang kufur. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود dan tidaklah akan tetap tidaklah akan sah ya keimanan kecuali menerima ilmu yang mewujud yang telah Allah ajarkan kepada manusia lewat para nabinya Waterki talabil ilmi mabkud dan meninggalkan mencari ilmu yang tidak diketahui atau ilmu yang tidak diajarkan. Kemudian kata beliau, وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِئِ مَا فِيهِ قَدْ رُكِمْ Dan kita beriman kepada lawh, ya, wal-qalam, lawhul, mahfud, dan qalam, pena, wabijami'i ma'afihi qadrukim dan seluruh apa yang telah ditulis di lauhul mahfuz tersebut. Nah, ikhwat iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Mari sejenak kita ya mengkonsentrasikan waktu dan juga pemikiran kita untuk memahami apa yang diutarakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kata beliau setelah menjelaskan ya, sebagian prinsip-prinsip dari akidah golongan yang selamat ahli sunnah wal jamaah, beliau menjelaskan itulah sejumlah ya prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan oleh setiap orang-orang yang Allah berikan ya cahaya ke dalam hatinya dari kalangan wali-wali Allah. Naam, apa yang beliau jelaskan sebelumnya tentang iman kepada Allah yang mencakup iman kepada sifat-sifat Allah dan keimanan bahwa Allah yang Maha Esa tidak menyerupai ya seorang pun dari makhluknya dan tidak seorang pun dari makhluk yang menyerupai Allah. Allah yang memiliki sifat kesempurnaan dan nama-nama yang terbaik. Kemudian mengimani seluruh yang berkaitan dengan diri Allah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Baik berkaitan dengan zat Allah, sifat Allah dan perbuatannya. Kemudian mengimani apa yang telah tetap di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang Nabi Muhammad SAW. ya, menerima ajaran beliau, kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan syafaat, dengan telaga Nabi, dengan timbangan dengan Isra dan Mi'raj yang lain-lainnya tentang syafaat, tentang iman pada qadar, semua itu adalah hal yang dibutuhkan oleh seorang mukmin yang masih ada di dalam hatinya ya cahaya keimanan. Ya. Kita membutuhkan hal itu semua. Wajib kita imani dan kita yakin. Dan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Menjadi wali Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beril, orang yang beriman dan bertakwa. Min awliyaillah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa para wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Mereka itu kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka sungguh sangat membutuhkan keyakinan dan keimanan tersebut. Karena itulah landasan hidup mereka. Nah, itulah prinsip dasar akidah dan keyakinan mereka. Tanpa yang demikian itu, tentu tidak akan sah keimanan mereka. Ikhwata lima rahimakumullah. Kemudian wahia darajatul rasikhina fil ilmi. Kata Imam Abu Ja'far Tahawi menerima serta meyakini apa yang telah diutarakan sebelumnya dari perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Menerima hal itu merupakan ya perkara yang sungguh sangat tinggi derajatnya. Bahkan itulah derajat kedudukan orang-orang yang sangat dalam keilmuannya tentang ilmu agama ini. Naam. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dalam keilmuannya, orang-orang yang mereka telah dipilih oleh Allah, dimuliakan dengan ilmu, mereka tidak akan ragu-ragu menerima ya apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Berupa perkara-perkara akidah yang telah jelaskan dan perkara-perkara akidah yang akan dijelaskan. Ya, prinsip-prinsip dasar mereka tidak akan ragu menerima hal itu. Itulah orang-orang berilmu. Adapun orang yang jahil, orang yang pandir, yang jauh dari ilmu, maka kebodohan mereka menyebabkan mereka menolak ya, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itulah bahaya kebodohan tadi. Karena kebodohan merupakan sumber segala kejahatan. Sebagaimana ilmu, sumber kebaikan. Oleh karena itu kita harus terus membekali diri kita dengan ilmu. Karena ilmu akan membuat ya hati kita semakin bersih, suci, jiwa kita semakin suci dan juga pemikiran kita semakin cemerlang. Dan fitrah kita semakin tulus, lurus. Nah, bila kondisi seorang hamba yang memiliki iman yang kuat terpatri dalam hatinya, memiliki jiwa yang suci dan hati yang bersih, pemikiran yang cemerlang dan fitrah yang lurus, maka semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dia akan terima. Ya. Yeah Nah, kendati akal dia, logikanya tidak bisa memahami dan mencerna semua hikmah ya dari penciptaan dan perintah atau larangan tersebut. Tapi dia yakin karena ilmu yang mendalam akan melahirkan keyakinan ya yang mendalam. Adapun orang yang jahil, orang yang bodoh, ya Inilah musibah kebodohan tadi. Maka ketahuilah, setiap yang menolak kebenaran yang datang dari Allah karena kejahilan seorang tadi. Kalau dia betul mengetahui itu kebenaran, dia akan menerima. Tapi karena kejahilan, kebodohan dia, ditambah lagi dengan hawa nafsu, maka dia akan menolak. Ya, akan menolak. Ada sebagian dia belajar, terpelajar. Bahkan juga telah mengikuti, melewati ya jenjang pendidikan secara formal dunia akademisi dilewati, tapi tatkala kembali kepada berbicara tentang ilmu masalah keyakinan masalah akidah tatkala membaca ayat-ayat Allah membaca hadis-hadis Nabi SAW tatkala kandungan dari ayat dan hadis tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan akidah dan keyakinan dia dia tolak ini bukan karena dia tidak mengetahui, tidak belajar, tapi karena hawa nafsu. Nah, adapun masyarakat awam, masyarakat umum karena kejahilan mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu yang tertera Al-Quran Sunnah, ya, karena kejahilan mereka, kemudian karena kejahilan tersebut yang menyebabkan mereka menjadi fanatik dan juga menjadi buta dari melihat kebenaran tadi. Maka ilmu yang benar akan menjadikan seorang atau akan menerangi hati dan jiwa seseorang. Dan itulah menjadi penyebab utama. Dia akan menerima apa yang datang dari Allah. Karena orang-orang yang berilmu yang sesungguhnya adalah orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada keputusan Allah, kepada hukum Allah, dan keputusan Allah Rasulnya, serta hukum Rasulnya. Nah, ikhwadalima rahimakumullah. Jadi yang berilmu yang sesungguhnya bukan orang yang ahli dalam berorasi yang bisa menyihir ya perhatian mengalihkan perhatian dan menyihir para pemirsa atau para pendengar atau audiensnya kan begitu tidak atau dia ahli dalam merangkai-rangkai kata dan kalimat demi kalimat sehingga terdengar ya menyentuh hati atau mungkin masuk ke dalam pikiran sehingga membuat orang terkesima, terlena, tertipu dengan omongannya. Itu bukan orang yang alim. Karena ke keilmuan ya tidak dinilai dan diukur dengan hal yang seperti itu. Tapi kita melihat sejauh mana ketundukan dan kepasrahan dia tatkala datang perintah Allah atau juga datang larangan Allah. Ketundukan dia kepada al-haq tatkala datang akidah yang benar. Ya. Sungguh sangat aneh ya. Mendengar kita membaca begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Tapi tatkala sebagian ditanya, yang dikatakan dia mungkin ustaz dan yang sejenisnya, ya, yang disematkan padanya predikat ustaz, label ustaz begitu. Tatkala ditanya tentang sifat-sifat seperti itu, malah dia menolak dengan logikanya, dengan akalnya, lalu dia tinggalkan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Apakah ini namanya taslim berserah diri kepada keputusan Allah dan kepada putusan Rasulnya? Sungguh ya sangat indah sekali perkataan Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi ya yang mensyarah perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya perkataan beliau yang sebelumnya yang pernah kita baca saya bisa ingin menyampaikan yang menukil perkataan Imam Abu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi tatkala Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan <clears throat> Faman sa'ala lima fa'al Barang siapa yang bertanya kenapa Allah melakukan Sungguh dia telah menolak hukum Al-Quran Barang siapa menerendah hukum Al-Kitab Kana minal kafirin Barang siapa yang menolak hukum Alkitab Al-Quran, maka sungguh dia tergolong pada orang-orang kafirin. Kata beliau, ketahuilah bahwa landasan ubudiyah, kita sebagai hamba Allah. Landasan ubudiyah, mabnal ubudiyah wal iman billah wa kutubi wa rusuli. Landasan keimanan kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasulnya. Kita sebagai hamba Allah. Maka ubudiyah kita landasannya di atas apa? Keimanan kita kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah dan kepada para rasulnya. Di atas apa kita membangun hal itu semua? Kata beliau, alat taslimi wa adamil as'ilati an tafasilil hikmati fil awamiri wan nawahi wasyaraya. Yaitu dibangun di atas prinsip taslim berserah diri pasrah kepada semua keputusan itu kepada dalil yang telah jelas ya nyata datang dari Allah dan Rasulnya. Wa adamul as'ilati dan tidak menanyakan antafasilil hikmah, rincian dari hikmah-hikmah. Ya, dalam perintah atau larangan dan syariat secara keseluruhan. Karena kita hamba Allah. Makanya beliau mengatakan bahwa ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak seorang pun dari mereka tatkala datang perintah, tatkala datang larangan, atau syariat secara keseluruhan, mereka pernah bertanya kepada Rasul, kenapa demikian ya Rasulullah? Gak bertanya mereka. Seperti itu. Mereka sangat mengagungkan. Ta'lim perintah Allah. Nah, ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Ini yang harus selalu kita pupuk. Agar selalu menjadi subur dan bersemi dalam hati kita. Sikap pasrah dan berserah diri kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Ya. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, <clears throat> "Li'anna al-ilma karena ilmu tersebut ya, ilmu itu ada dua macam kata ilmani, ada dua macam. Ya. Ilmun fil khalqi mawjudun yaitu ilmu yang Allah berikan, yang Allah ajarkan kepada makhluknya pada manusia, nah, secara khusus pada manusia, maujudun dan ada. Ilmu tersebut telah diajarkan oleh Allah ya, kepada umat manusia dan secara khusus kepada hamba-hambanya yang beriman Allah turunkan syariat, Allah turunkan perintah, ya, dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah wahyukan perintahkan kepada Jibril untuk membawa ilmu tersebut. Kemudian Jibril membawa turun menyampaikan ilmu tersebut kepada para rasul dan secara khusus nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu syariah. Jadi ini ilmu fil khalqi mawjud itu ilmu syariah. Ilmu agama secara komprehensif, secara menyeluruh prinsip-prinsip dasarnya atau yang berkaitan dengan masalah hal-hal furu'nya. Dalam artian perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, muamalah, semua ya telah sempurna. Dan itu telah diajarkan oleh Allah kepada manusia lewat para rasul. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengimani dan menerima hal itu. Ya. Ilmu syariah kita pelajari, kita terima dan tidak boleh ditolak. Ya, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya yang telah tertera dalam Al-Quran syariat Islam ini maka kita imani kita terima kita amalkan laksanakan ya sesuai dengan kemampuan kita itu yang wajib kita lakukan nah dan kita pelajari karena tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita tidak mempelajari, tidak mengetahuinya. Ya, kita pelajari. Sungguh sangat luas ya ilmu syariat ini. Baik berkaitan masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah muamalahnya, masalah akhlaknya. Nah, itu kita pelajari. Itu yang harus kita ya menyibukkan diri bahkan ya harus kita memberikan waktu yang spesial yang khusus untuk mempelajarinya. Ya. Kemudian barang siapa yang mengingkari syariat ilmu syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya kemudian nabinya mengajarkan hal itu kepada yaitu umatnya diingkari baik masalah akidah diingkari misalnya atau masalah ibadah maka dia telah ya Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengingkari ilmu yang telah diada yang telah diturunkan oleh Allah itu kufur. Ya. Merupakan suatu kekufuran. Nah, karena mengingkari syariat. Wa wa ilmun fil khalqi mafqud dan ilmu yang kedua adalah ilmu yang tidak diajarkan kepada manusia. Tidak bisa ya e, dipahami dan dicerna oleh akal mereka. Karena memang tidak diajarkan. Itu hanya ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'tharallahu bihi fi ilmi al-ghaibi indah. Itu hanya semata-mata diketahui Allah dalam ilmu gaib yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada seorang pun mengetahui itu. Termasuk dalam hal ini adalah ilmu tentang qadar rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-qadar sirrullah. Sebagai dijelaskan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, rahasia Allah. Enggak ada seorang pun yang mengetahui. Yang tertulis di Lauhil Mahfuz dan apa yang akan terjadi ya sedetik ke depan soal tidak mengetahui apa yang akan terjadi ya maka itu kita imani tidak boleh diingkari karena mengingkari atau mengingkari ilmu yang seperti atau mengetahui berusaha ya dan mengklaim dia mengetahui ilmu-ilmu yang gaib seperti itu ya termasuk ya mungkin mengklaim bahwa dia mengetahui sebagian rahasia dari qadar itu semua kekufuran maka itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi waddi'aul ilmi al-mafqud kufrun dan mengklaim ya, mendawakan bahwa dia mengetahui suatu dari ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah yang merupakan rahasia Allah yang hanya diketahui oleh dalam hal, eh, perkara yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah itu suatu yang kufur. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa yang hanya mengetahui ilmu gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seorang pun yang mengetahui ilmu yang gaib. Nah, di sini kita ya mengetahui kebohongan paranormal atau para dukun ya yang mengklaim dia bisa mengetahui suatu halal yang gaib, mengetahui suatu yang benda-benda yang hilang misalnya, mengklaim dia mengetahui demikian dan begitu dan seterusnya. Inilah ya klaim atau pendakwaan yang kufur. Karena ilmu gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah ajarkan dan Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Alimul ghaibi wasyahada atau alimul ghaibi alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allah tidak akan tampakkan, tidak perlihatkan, tidak ajarkan ya kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah dari kalangan Rasul. Nah, jadi tidak semua Rasul juga. Ya, Allah memilih siapa yang akan Allah berikan atau Allah perlihatkan kepadanya perkara yang gaib illa man irtada mir rasul nah Allah meridai semua para rasul tentunya tapi kedudukan mereka tidak sama jadi Allah hanya memberikan ya keimanan tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala nah seandainya nabi mengetahui perkara yang gaib tentu beliau tidak akan ditimpa musibah tidak akan terluka ya karena beliau mengetahui yang gaib akan menimpa dirinya. Tapi karena beliau tidak mengetahui hal itu, walaupun kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa masani su." Kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, tentu aku akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan tidak akan ditimpa oleh kejahatan sedikit pun. Tapi toh ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di waktu perang Uhud terluka, patah giginya, terluka pipinya. Ya, seperti itu. Ikhwatul rahimakumullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Innallaha 'indahu ilmus saah." Wa al ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ya ilmu as-saah tentang kiamat. Kapan terjadi kiamat? Maka orang-orang yang memprediksi akan terjadi tahun sekian kiamat itu semua bohong semua. Ya dusta. Enggak seorang pun bisa memprediksi. Nabi bisa ditanya, "Anis sa'aqa mal mas'ulu anha bi'alama as sa'il?" Ya. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Ya. Ada pun orang memprediksi tahun sekian akan terjadi umur umat ini sekian tahun, ya, kemudian akan terjadi kiamat. Dia merekayasa hal-hal yang akan datang. Semua itu adalah hal-hal yang bohong belaka. Ya, rekayasa-rekayasa yang tidak ada dalilnya, merekayasa. Ya. Ikhwatul lima rahimakumullah. Wa yunazzilul ghaith, la menurunkan hujan. Ya, kapan diturunkan? Ya. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Ya. Yang ada janin yang ada di dalam rahim. Ya, Allah yang mengetahui ya laki atau wanita. Nah. wamata ma tadri nafsu madza taksibu dan tidak seorang pun ya, tidak seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan hari esok. Wamata ma nafsu nafsun bi ardin tamu dan tidak seorang pun jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal. Ya. inna allah alimun khabir. Allah yang Maha mengetahui khabir dan Maha meliputi ya, menguasai segala sesuatu. Nah, oleh karena itu, kita meyakini semua ciptaan Allah ini pasti ada hikmahnya. Semua perintah dan larangan pasti ada hikmahnya. Ya, dan pengetahuan kita terhadap hikmah sangat terbatas. Kemudian tersembunyinya hikmah ya di balik ciptaan dan perintah dan larangan tersebut ya kita tidak mengetahui bukan berarti hikmahnya tidak ada. Ya. Kita yang tidak mengetahui hikmahnya. Jadi tersembunyi sesuatu dari ilmu kita bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Mungkin yang lain mengetahui. Nah, dan pengetahuan kita tentang hikmah sangat ya terbatas. Maka orang yang selamat, orang yang bahagia, mereka yang menerima semua ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya dan mengimani kebenarannya mengamalkan isi kandungannya ya jangan ya atau dia tidak bertanya sebelum dia beramal kenapa atau ini hukumnya wajib atau sunnah nah subhanallah para sahabat silakan dibaca baik itu Al-Qur'an atau mungkin hadis tidak akan didapatkan ya, seorang pun dari sahabat bertanya kalau itu ada datang perintah dari Allah dan Rasulnya mereka akan bertanya kepada Rasul ini kenapa ya Rasul ya? Ya. Artinya kenapa Allah ciptakan? Kenapa Allah perintahkan? Mereka langsung mengamalkan. Taslim pasrah. Ya. Mereka tidak menunggu dulu kalau tahu hikmahnya dengan akal mereka, maka mereka amalkan. Ya. Mereka yakin bahwa apa yang dikatakan Allah Rasulnya hak. Karena wahyu. Prinsip itu yang sungguh telah terpati dalam iman dan keyakinan mereka. Mereka amalkan. Apa yang mampu mereka amalkan, mereka amalkan. Dan wajib tentu yang paling utama, prinsip-prinsip dasar. Tapi mereka tidak memilih-milih, oh ini hal yang wajib, ini yang sunnah. Ya, Berarti tinggalkan saja yang sunnah, yang wajib saja. Nah, mereka dalam melaksanakan. Tentunya tidak sama. Ada yang hanya mencukupkan dirinya karena yang mampu dilakukan yang wajib saja. Tapi mereka selalu berlomba-lomba untuk kebaikan. Tapi mereka tidak menanyakan, ya kenapa ya? Kok begini? Kok begitu? Tidak ada yang seperti itu. Nah. Ikhwatalima rahimakumullah. Kemudian kata Imam Abu Ja'far at rahimahullah, "Wala yathbut al-imanu illa biqabul al-'ilm al-mawjud." Tidaklah akan tetap tidaklah akan kokoh keimanan, tidaklah akan sah kecuali menerima ilmu yang telah ya diajarkan oleh Allah, yaitu ilmu syariat. Ya, ilmu syariat. Ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ilmu yang telah tertera Al-Quran dan Sunnah. Ya, sama syariat. Ya, juga itu hakikatnya. Jadi enggak ada ilmu hakikat syariat itu pembagian yang tidak benar ada ilmu agama ini syariah dan hakikat, ada lahir batin, ada yang batinnya, ada yang oh ya, ini hanya kulit-kulitnya saja kata, ini yang isinya kandungan utama. Enggak ada seperti itu. Itu pembagian yang tidak benar. Ilmu ini semua hakikat. Ya, pembagian ilmu hakikat, ilmu syariat itu juga pembagian yang tidak ada landasannya. Semua yang datang dari Allah itu semua adalah ilmu yang hakikat kebenaran yang wajib kita terima dan kita laksanakan. Jangan dipilah-pilah di bawah ini hakikat, ini ahli hakikat, ini ahli ma'rifat. Enggak ada seperti itu. Ya, Nabi ahli ma'rifat dan hakikat. Ilmunya dan juga orang yang paling paham tentang hakikat. Ya, perkara agama ini dan iman kepada Allah. Jadi pembagian ilmu hakikat itu pembagian yang tidak ada landasannya sama sekali. Pembagian yang diadakan oleh orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran sufisme. Nah. Kemudian watar kita lebih ilmu makud, ya tidak akan kokoh keimanan kecuali meninggalkan, ya mencari-cari atau meng mengklaim mengetahui ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, "Nu'min bil lauhi wal qalam wa bi jam'i ma fihi qad ruqim." Kita mengimani al-lauh ya wal qalam. Lauh yaitu catatan atau mungkin ya buku induk tempat ya catatan seluruh takdir lauh lauhil mahfud wal qalam dan pena yang menulis ya at-takdir dan seluruh yang telah ditulis di lauhil mahfud. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Ini maksud lauh di sini ya lauhul mahfud. Bal huwa Qur'an majid fi lauhin mahfud ya kita imani karena telah tertera Al-Quran lauhil mahfud lauh yaitu kitab induk catatan yang mahfud yang terjaga yang terpelihara di dalamnya terdapat semua catatan takdir ya semua catatan takdir Allah mengetahui semua yang ada di alam semesta yang terjadi, yang sebelum terjadi, yang akan terjadi semua Allah ketahui. Kemudian yang diketahui oleh Allah tersebut dari takdir makhluk ini ya maka Allah tulis di Lauhil Mahfud dengan perantara yang kalam pena yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu kata beliau wal kalam dan pena. Yaitu pena apa? Pena yang menulis semua takdir yang telah diketahui oleh Allah kemudian ditulis di Lauhul Mahfud sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu Imam Abu Ja'far eh, Imam Ibnu Abil Is mengatakan Al-Lauhul Madhkur huwa alladhi kataballahu maqadir al-khalaiq. Lauh yaitu kitab induk mungkin kalau bisa kita istilahkan seperti itu ya, kitab induk catatan yang di dalamnya kata beliau ditulis semua takdir makhluk ya sampai hari kiamat. wal qalam dan yang maksud dengan qalam ya pena yang diciptakan oleh Allah yaitu pena yang Allah ciptakan yang Allah perintahkan untuk menulis semua takdir di Lauhil Mahfuz tersebut ya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة Ubadah bin Samit meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya pertama yang Allah ciptakan ya adalah kolam, pena, kemudian Allah katakan kepadanya uktub, tulislah. Pena menjawab, "Ya Rabbi, ya Rob apa yang saya akan tulis?" Qala uktub. Allah berfirman, "Tulislah maqadira kulli syai'." takdir segala sesuatu. Ya. Hatta takum sampai hari kiamat. Jadi semua yang terjadi ya, akan terjadi sampai kiamat setelah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, tidak ada yang berubah. Nah, tidak ada yang berubah dari takdir tersebut. Sehingga dalam hadis ini disebutkan, ya, jaffatil aqlam wa tuyatis suhub. Bahwa tinta pena penulis takdir itu telah kering dan lembaran-lembaran yang ada di lauhin mahfuz itu telah digulung ya begitu berarti tidak ada penambahan pen pengurangan semua telah lengkap tertulis di lauhin mahfuz itu kita imani kita yakini ya karena terdapat dalam hadis yang sahih ya al-lauh terdapat penjelasan Al-Qur'an penetapannya. Masalah kolam dalam hadis yang sahih wajib kita imani dan tidak menanyakan bagaimana bentuk pena tadi, bagaimana bentuk lawah. Maka ini yang tidak boleh ditanyakan perkara yang gaib. Kalau ada yang bertanya kita katakan pernahkah kamu melihat pena tersebut? Ya kita pernah melihat tidak akan tahu bagaimana hakikatnya. Pernahkah ya kamu melihat lauh tersebut lembaran buku induk catatan tersebut ya tidak ya bagaimana kamu akan mengetahui hakikatnya kita mengimani nah kemudian uh, ada di sini pembahasan yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini apakah makhluk yang pertama Allah ciptakan itu pena atau arsh ini ada perbedaan ya dua pendapat di kalangan para ulama Hadis Ubadah bin Samit ini menjelaskan ya redaksinya sesungguhnya pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepadanya, tulislah. Dari sini sebagian para ulama memahami bahwa pertama makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Ya. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwa yang pertama Allah ciptakan adalah al arsy jadi makhluk yang pertama adalah arsh. Nah. Jadi arsh diciptakan sebelum pena. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah yang sahih hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Katab Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawat bi 50 alf sanah." Qala wa arshuhu alal ma. Bahwa kata Rasulullah SAW sesungguhnya telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Wa kana arshu alal ma. Dan arsh Allah, ya arshu, ya, telah ada sebelumnya di atas arsh. Di atas air. Nah, di atas air. Jadi kita tadi mengetahui bahwa takdir tersebut ditulis dengan kolam. Nah, sebelum penulisan takdir dengan kolam tadi, Allah telah terlebih dahulu menciptakan aras dan aras ada di atas air. Ya. Dan Allah istawa di atas aras. Dan istiwa Allah di atas aras sesuai dengan kebesaran keagungannya. Allah tidak butuh kepada aras. Ya. Ada pernyataan yang aneh dan ajib, ajaib ya bermacam ya keanehan dan keajaiban pemikiran dan akidah manusia tatkala menyimpang dari agama itu muncul yang macam-macam dan yang aneh-aneh kendati menyampaikan ustadz ustadz kondang ustadz yang sangat populer kan begitu dengan mudah mengatakan ya kalau Allah istawa di atas aras berarti Allah butuh kepada aras ya berarti Allah butuh kepada malaikat yang memikul aras ya subhanallah dia menganalogikan mengkiaskan Allah dengan makhluknya seperti seorang raja yang mungkin duduk di atas singgasananya maka dia butuh kepada aras. Kalau arasnya singgasananya jatuh maka dia akan jatuh. Itu pemahaman kita tentang makhluk. Itu batas keilmuan kita tentang makhluk. Tapi kita berbicara tentang khalik sang pencipta bukan makhluk. Ya. Ya Allah di luar alam semesta ini karena hanya ada dua Khalik wa makhluk. Khalik sang pencipta wa makhluk. Dan Allah terpisah dari makhluknya. Bukan dalam makhluk. Karena alam semesta ini, langit, bumi, ya langit dengan tujuh lapis tingkat, ya tujuh tingkat, ya bumi dengan tujuh lapis yang ada di langit, berbagai eh, planet-planet dan galaksi-galaksi yang ada, matahari, bulan, kemudian bintang dan semua yang ada ya udara, kan begitu. Kemudian yang ada di bumi, berbagai ya gunung, ya sungai, tanam-tanaman, semua ini ada di perut bumi semua. Ini alam. Alam itu makhluk. Nah, ada khalik sang pencipta di luar alam ini. Jadi bukan dalam makhluk, ya. Dan alam makhluk yang paling tinggi adalah arash dan di atasnya Allah tinggi di atas arzatnya. Jadi bukan di mana-mana Allah. Ya. Yang aneh jemaah sekalian rahimakumullah. Ini lagi ya peringatan Isra Mi'raj kan begitu. Itu dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah. Tapi yang anehnya di kalangan mereka yang menyampaikan tentang kisah Isra kepada umat ya tentang begini dan kisah dan macam pelajaran bisa diambil dari Isra dan Mi'raj. Tapi subhanallah, tatkala ditanya tentang masalah Allah, mereka ingkari ketinggian Allah. Kalau seandainya Allah ada di mana-mana, Allah tidak berada di tempat ketinggian, kenapa Nabi SAW Mi'raj? Ya, kenapa Nabi SAW naik Mi'raj? Melewati langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sidratul muntah, terus naik. Sampai Allah mendengar ya firman Allah dan mendengar goresan pena yang menulis perintah-perintah Allah. Begitu, sami'a sarifal qalam. Oleh karena itu, sungguh tidak ada dalil bagi mereka mengingkari sifat ketinggian Allah, baik secara Al-Qur'an, secara sunnah, secara ijma', secara fitrah, secara akal. Ya, ini semua membantah orang-orang yang mengingkari sifat ketinggian Allah. Sungguh sangat batil pernyataan mereka. Mereka menolak dengan berbagai logika dan subuhat begitu banyak ya ayat yang menjelaskan hal itu. Sebagai ulama menjelaskan Sri Imam Ibnu Qayyim Ibnu Abil Is menjelaskan tentang masalah sifat ketinggian Allah yang istiwa di atas aras itu. Tinggi Allah Maha Tinggi zatnya. Itu dalil-dalil sangat banyak sekali. Kalau dirinci satu persatu kata beliau, itu hampir mendekati seribu dalil Nah, yang mengingkari ketinggian datangkan satu jawaban saja ya untuk membantah sebagian dalil saja. Enggak usah seribu, satu saja. Ya. Maka jelas kebatilannya. Maka sama sekali ada ya dalil yang bisa dipegang kecuali hanya syubhat yang ada di otak kepala mereka karena mereka itu mempersepsikan subhanallah para pemirsa dan para pendengar pembahasan atau perkara faktor utama yang menyebabkan sebab utama yang menjadikan mereka mengingkari tentang sifat-sifat Allah baik itu ketinggian dan yang lainnya yaitu sebuah yang ada di yang ada di benak dan otak mereka yang mempersepsikan menganalogikan ya mempersepsikan itu sama dengan makhluk tasbih kalau otak mereka kepala mereka itu selamat bersih dari pemikiran tasbih, menyerupakan allah dengan makhluk, mereka akan selamat. Tapi tatkala mereka berpersepsi, kalau begini, kalau Allah berada di atas arah tinggi, berarti Allah mempunyai jihad, arah, tempat. Dan sementara Allah, tempat ada makhluk, arah adalah makhluk. Karena mereka mengetahui hanya arah itu ada enam. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ini jihad sita, kata mereka. Dan Allah tidak diliputi oleh arah yang enam. Begitu kata mereka. Lalu kita katakan, naam, itu arah yang enam itu yang ada di makhluk ini. Betul. Arah yang enamnya di makhluk. Dan itu relatif. Sekarang saya duduk seperti ini, kamera depan saya, kursi di belakang saya. Tapi kalau saya berbalik arah, arah kanan, yang sebelah kanan akan menjadi bagian depan. Yang sebelah kiri menjadi bagian belakang. Sebaliknya, suatu sama arah ke belakang kiri, yang kiri menjadi bagian depan. Yang kanan menjadi sebelah kiri. Itu kan relatif seperti itu. Itu arah enam arah yang kita ketahui di makhluk ini. Ya. Lalu kalau kita bertanya, makhluk samawat, langit dan bumi, ya dan semua yang ada di dalamnya, di antara keduanya, as-samawat wal wama bainahuma, semua makhluk, ya. Ini adalah makhluk. Lalu kita pertanyakan, secara arah di mana nih arah makhluk ini semuanya. Kalau di dalam makhluk jelas, sekarang makhluk ini, langit dan bumi secara keseluruhan alam ini, arahnya di mana? Ya. Kalau makhluk yang ada di dalam alam ini, jelas. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tapi secara keseluruhan makhluk ini, arahnya di mana? makhluk. Lalu ada Khalik sang pencipta. Khalik sang pencipta. Ya. Jadi ada hanya dua, Allah yang menciptakan dan makhluk yang diciptakan. Nah, di dalam makhluk arah itu ada enam. Tapi makhluk ini semuanya bila dibandingkan dengan Allah, ya, sang pencipta, di mana arahnya? Hanya ada tiga alternatif. Ya. Atau di sini hanya ada dua. Tinggi dan bawah. Dan tinggi dan bawah ini kemungkinan ada tiga. Boleh jadi, ya kemungkinan yang pertama bahwa Allah berada di bawah dan makhluk ini di atas. Ini jelas batil. Karena Allah wal awal wal akhir wal zahir. Al zahir yang tidak ada satupun di atasnya. Lidza fawqahu syai'. Ya. Maka Allah jelas tidak akan mungkin makhluk berada di di atas Allah. Atau mungkin sejajar juga tidak akan mungkin. Berarti sama Allah dengan makhluk sejajar. Maka tiada lain kecuali hanya kemungkinan yang ketiga itu itulah yang benar bahwa Allah itu maha tinggi. Yang tinggi itu yang mulia. Yang rendah itu biasanya yang lebih ya kedudukan yang rendah dan lebih hina. Maka dari sini kita memahami Allah maha tinggi dan dari seluruh arah itu hanya Allah Maha Tinggi yaitulah arah yang di luar makhluk karena arah di luar makhluk para pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah arah yang di luar makhluk itu hanya dua tinggi dan rendah yang tinggi itulah Allah yang mutlak dan seluruh makhluk langit dan bumi dan semua yang ada di sini itulah yang rendah ya maka dari semua posisi kalau kita akan semua langit dan bumi ini ya bulat, maka semua arah Allah adalah maha tinggi. Jika demikian, kenapa kita berfilsafat berfilsafat mengingkari ya Allah tidak boleh ditanyakan di mana dia? Alladhi khalaqal aina la yukalu aina yang menciptakan aina di mana tidak ditanyakan aina ini perkataan yang batil, perkataan yang dusta dinisbatkan pada Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib adalah sahabat yang beriman kepada ketinggian Allah. Ya. Mustahil dia mengatakan hal itu untuk mengingkari. Oleh karena itu, kenapa yang disampaikan ini berkaitan dengan aras. Jadi aras telah ada sebelumnya dan Allah Maha Tinggi tapi Allah Subhanahu wa taala ya istawa al arsy telah diciptakan langit dan bumi. Nah, kesimpulannya bahwa makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah kalam uh, eh, uh, eh, afwan. Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah aras. Adapun kalam bagaimana kita memahami? Ya, dalil yang jelaskan tadi pertama yang diciptakan oleh Allah adalah kalam eh, kemudian Allah mengatakan Allah uktub Para ulama menjelaskan sebenarnya tidak ada pertentangan karena maksud dari hadis tersebut itu awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa qala itu satu kalimat bukan dua kalimat yang terpisah. Artinya inna awal bahwa pertama tatkala Allah ciptakan makhluk itu maka yang Allah katakan langsung kepadanya atau di awal Allah menciptakan makhluk atau menciptakan kolam pena langsung Allah katakan pada uktub. Jadi bukan pertama ciptakan dulu, kemudian kolam berdiam, kemudian batang perintah, uktub bukan begitu. Tapi ketika Allah menciptakan kolam, maka seketika itu Allah mengatakan uktub. Seketika awal Allah menciptakan, di awal Allah menciptakan kolam, maka Allah perintahkan ya untuk menulis. Nah, begitu. Kemudian bisa juga berarti bahwa pertama yang ciptakan kolam jadi dari alam ini. dan begitu. Naam. Aras merupakan ya makhluk Allah yang paling besar. Tapi dari alam selain aras yang pertama Allah ciptakan adalah yaitu kolam. Dengan demikian ya tidak ada perbedaan dari kedua hadis tersebut bisa dikompromikan. Maka yang eh, sahih yang lebih sahih dari pendapat ulama tersebut adalah yang pertama sekali diciptakan dari makhluk adalah al-arsh yaitu arsh. Naam. Kemudian ya sebelum eh, Allah Subhanahu menulis takdir tersebut ya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 tahun. Nah, ikhwan lima rahimakumullah maka kita wajib mengimani ya qalam dan qalam itu Nah, pertama yang Allah ciptakan kolam, yaitu kolam untuk menulis tadi. Dan kemudian ada kolam yang juga tatkala Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan malaikat tatkala ya janin berada di rahim kemudian perintahkan untuk menulis maka di sini juga ada kolam yang yang lain ya begitu juga tatkala Allah Subhanahu Rasul Al Mi'raj sampai ke Sidratul muzah, sampai Rasul mendengar goresan goresan pena, sorif al-aqlam, goresan pena. Suara pena tak tatkala menulis di lembaran tersebut ya perintah-perintah Allah lewat ya qalam itu terdengar terdengar goresan-goresannya. Sami'tu sorif al-qalam yaitu mendengar goresan-goresan kolam. Nah, itu diimani. Kemudian begitu juga pena yang digunakan oleh malaikat kiraman katibin yaitu juga yang menulis catatan amalan seorang hamba ya kiraman katibin. Nah, itu semua kita imani, kita yakini karena semua hal itu telah tertera di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendama iman kita. Demikian wallahu alam. Nah. Nah, demikian Islam ya, azzaqullah para pendengar dan pemirsa raja dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad dari Sanema Ta'ala dari pembahasan mengenai ketinggian uh, Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mesti kita imani dari sebagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan uh, pembahasan tadi diambil dari kitab Syarah Akidah Tahawiyah yang Eh, merupakan kumpulan kitab uh, akidah yang insyaallah yang bisa menjadikan rujukan bagi kita semua. Dan selanjutnya kita buka sesi interaktif untuk anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, ya kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon. Silahkan di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Allah mau tanya. Iya. Dengan, dengan ibu siapa? Dengan ibu Lia. Di? Di Ciracas. Di Ciracas. Silakan ibu Lia. Ini iya, saya mau tanya sebulan pas satu bulan anak saya meninggal 4 tahun tapi saat ini tuh saya masih suka kepikiran masih suka nangis apa itu saya termasuk kufur mengingkari takdir seperti itu ya iya ya. baik ya cukup itu saja ibu ya boleh ya ya itu aja nah. makasih banyak nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silakan Ustaz nah ya Terima kasih kepada Ibu Lia barakallahu Fik. Semoga Allah taala ya melimpahkan kepada Ibu ya, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup ini. Perlu diketahui bahwa hidup ini penuh dengan cobaan. Dan Allah telah berjanji akan menguji kita ya kekurangan makanan, minuman, rasa takut dan orang yang kita cintai di antaranya ya meninggal saudara atau anak atau orang tua dan yang lainnya. Ini dah sebagian dari uh, hidup yang tidak bisa kita ya uh, apa namanya itu kita tinggalkan dalam artian kita mengelak dari hal itu tidak akan mungkin semua itu akan terjadi. Nah, yang menjadi permasalahan kita harus ya bisa menghadapi cobaan tersebut dan modal utama untuk menghadapi cobaan tersebut adalah bersabar. Nah, kita bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri bergembiralah kepada orang yang bersabar yang mereka apabila mendapatkan cobaan dan musibah mereka mengatakan kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Naam. Jadi kita ini milik Allah. Anak kita kendati mungkin seorang ibu yang melahirkan dan susah payah, ya, taruhan yang nyawa tantangannya dan dia besarkan. Kemudian itu titipan Allah. Ya. Ciptaan Allah. Maka begitu Allah ingin mengambil akan diambil oleh Allah. Nah, tapi semua ada hikmahnya. Nah, oleh karena itu Ibu Lia secara khusus dan mungkin ibu-ibu yang lain mungkin yang menghadapi permasalahan atau mungkin kondisi yang sama, maka harus sabar. Nah Masalah ya kita bersedih dan meneteskan air mata. Bersedih itu tidak tercelah. Kenapa? Itu manusiawi. Kalau kita tidak bersedih dipertanyakan kemanusiaan kita. Ya, berarti tidak punya hati, tidak punya rasa, tidak punya perasaan. Ya, siapa tidak bersedih? Nabi SAW menangis. Artinya bersedih, meneteskan air mata tatkala meninggal anaknya Ibrahim. Ya, bersedih beliau. Kami berpisah dengan bersedih wahai Ibrahim, kan begitu. Wa innal aina la tadma wal qulub la tahzan. Naam. Wa ma naqulu illa ma yurdi rabbana kata Nabi sallallahu Ibrahim meninggal, Rasul mengatakan, sungguh ya mata kami menangis dan hati kami bersedih kata Nabi, tapi kita tidak akan mengatakan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka permasalahan ya Ibu masih bersedih itu hal yang manusiawi, ya. Tapi tentunya tidak boleh kesedihan yang seperti itu terus akan menghambat kita, menghantui hidup kita sehingga hidup ini tanpa anak kita mungkin semua kelam begitu ya jangan seperti itu ya kita harus berharap kepada Allah dan semua pasti ada hikmah ya mudah ibu anak ibu yang masih kecil empat yang empat tahun yang mungkin masih sangat lucu-lucunya kan begitu kemudian tiba-tiba hilang pantas kehilangan seorang buah hatinya kan begitu tapi berharaplah bahwa mereka akan menjadi tabungan ibu dia akan menjadi tabungan di akhirat ya Mudah-mudahan dia akan yang menjadi tami yang akan membentengi ibu dari mungkin azab dan neraka. Maka itu akan menjadi tabungan. Ya, beli anak yang kecil masih fitrah, belum ternodai, belum balik akan menjadi tabungan bagi seorang ayah atau seorang ibu yang melahirkannya, membesarkannya. Maka semua pasti ada hikmah. Semua pasti ada hikmah. Tidak boleh disesali. Ya, sebabnya yang berbeda, tapi kematian tetap sama. Semua telah ditakdirkan telah tertulis sebelum penciptaan langit dan bumi. Selama 50 ribu tahun telah ditulis di Lauhul Mahfud bahwa si fulan anak ibu Lia umur 4 tahun ia akan meninggal. Semua tertulis, tapi kita tidak tahu apa yang tertulis dan kita juga tidak tahu sebabnya kita bila terjadi. Maka semua kita katakan qaddarallahu masya'afal. Allah telah mentakdirkan dan Allah telah menghendaki dan terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap ibu tadi jelas ya, bukan membawa kepada kekufuran, tidak. Ya, sekedar menangis bersedih tidak. Ya. Itu hal yang manusiawi tapi tidak boleh yang bikin itu terus mengantui hidup kita sehingga seolah olah hidup sudah kelam semua, nggak ada pintu yang mungkin semua jalan telah buntu dalam hidup kita. Ini jelas hal yang tidak boleh karena itu akan membawa kepada sikap pesimis dalam hidup. Nggak boleh dalam hidup. La taqnatu min rahmatillah. Jangan ber putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah yang terbaik. Semoga Allah memberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang diambilnya bagi ibu Lia. Wallahu alam. Nah, demikian. Nah, baik sekarang jazakallahu khair atas sebenarnya. Demikian untuk Ibu Lia yang berada di Ciracas dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaannya di ada dari hamba Allah yang tersebutkan sebutkan tempatnya Assalamualaikum ya Ustaz saya di pernah membaca di internet bahwa orang yang mengatakan Allah berada di bumi ini maka dia adalah Jahmiyah. Nah, sebenarnya seperti apakah uh, faham Jahmiyah itu dan uh, letak kesesan, kesesatannya di di sebelah mana Ustaz? Mohon penjelasannya. Taib. Terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya. Jadi Allah sebagaimana akidah ahli sunnah adalah maha tinggi. Perlu diketahui ketinggian sifat Allah itu ya mencakup tiga perkara ya. Yang pertama ketinggian zatnya. Zat Allah maha tinggi. Yang kedua tinggi keagungan Allah. Keagungan Allah oleh Maha Agung. Karena semua sifat-sifat dan nama-nama itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tinggi ya kekuasaan Allah. Artinya semua makhluk berada di bawah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang lebih tinggi. Itu semua kita imani. Tidak ada permasalahan, tidak ada yang atau tidak ada permasalahan tentang ketinggian atau keagungan Allah dan juga tinggi kekuasaannya. Ini semua meyakini Allah Maha Agung, kedudukannya Maha Tinggi. Ya. Tapi yang menjadi perbedaan di kalangan ahli sunnah dengan ahli bidah wal ahwa adalah tinggi zat Allah. Ahli sunnah mengimani kenapa? Karena Al-Quran. Begitu banyak dalil menjelaskan hal itu. Hadis yang sahih. Kemudian fitrah fitro yang masih lurus. Kalau pitronya bengkok ya ini perbaiki dulu fitrahnya. Ya. Jangan mengkritisi dalil dulu, fitrahnya diluruskan dulu karena fitrah yang bengkok. Ya, kalau fitrah yang masih lurus ya, kemudian akal yang masih sehat, akal yang masih bersih, akal yang masih ya berpikir secara normal. Nah, kenapa demikian? Secara fitrah setiap kita berdoa Sampai yang mungkin mengingkari Allah itu dia berdoa kemana dan mengangkat tangannya. Sampai yang berlogika, bermacam-macam subuhat yang dia utarakan, mengingkari ketinggian. Dan kalau dia tanya, kemana Ustadz berdoa, kemana tangan Ustadz diangkat. Dia tidak akan bisa mengingkari hal itu. Ya, sepintar apapun dia berlogika, ya, merangkai kata-kata dengan subuat-subuat yang ada, dia tidak akan bisa mengingkari, dia akan menjawab. Pasti dia. Dan hatinya tertuju ke arah yang tinggi. Timbul pertanyaan, kenapa demikian? Kalau Allah ada di bumi ya, ke bawah aja tangannya. Kan dua gitu. Kalau Allah ada di bumi, kenapa Rasul naik? Mi'raj. Ustaz setiap tahun memperingati Isra Mi'raj. Kenapa? Kalau Allah di bumi. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, akidah mengatakan Allah ada di bumi, ini bukan yang kufur. Berarti Allah menyatu dengan makhluk. Nauzubillah min dalik. Berarti Allah diliputi oleh makhluk. Nauzubillah min dalik. Ya. Nauzubillah inilah akidah kaum Jahmiyah. Karena Jahmiyah itu mengingkari. Jahmiyah itu ya disebutkan kepada Jaham bin Safwan. Ya. Yang mengambil akidah ta'til pengingkaran terhadap sifat-sifat dari Ja'ad bin Dirham. Ya. Ja'ad dia mengambil dari orang-orang ya uh, wathaniyah dari kalangan kaum Yahud. Ya. Itu. Jadi sumbernya bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang diwarisi oleh Ja'ad tapi yang mempopulerkan adalah Jaham, Jaham bin Dirham. Eh, Jaham bin Sofwan bukan Jaham. Ja'ad bin Dirham dipopulerkan Jaham bin Sofwan. Nah, yang kesimpulan dari akidahnya itu mengingkari bahwa Allah tidak memiliki sifat. Dan konsekuensinya Allah tidak berada di tempat yang tinggi. Allah tidak maha tinggi. Dan mengingkari bahwa Allah berbicara dengan Musa. Mengingkari sifat kalam. Maka mereka dikenal dengan kaum Al-Mu'abtilah. Jadi prinsip akidah itu menapikan mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi semua yang mengingkari sifat-sifat Allah itu, ya ini, pemikiran yang mereka ambil dari Jahmiyah ini. Jahmiyah, sekte Jahmiyah. Masuk di dalamnya orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah secara keseluruhan, kaum Mu'tazilah. Ya. Masuk yang mengingkari sebagian dan mentafsir sebagian. Ya. Dan di antara pemikiran Jahmiyah itu juga adalah yang mencetuskan pernyataan bahwa manusia ini adalah majbur, jabar. Dia juga yang mencetus pertama. Terpaksa, tidak memiliki pilihan dan kehendak. Dan mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari sifat kalam dan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ini secara global. Ya, ini dalam pemikiran tentang masalah sifat. Nah, dan itu telah dibantah oleh para ulama begitu muncul pendapat itu. Bahkan ya eh, dengan keras dan nyata para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kufur. Jadi ini pernyataan kufur. Mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, ini hal yang merupakan perkara yang kufur. Karena Allah telah menetapkan dalam Al-Quran. Ya, sifat-sifat yang banyak berkaitan dirinya, perbuatannya. Ya. Tapi ada sebagian yang mengingkari sebab karena mentakwil. Ini beda lagi. Jadi kena mentak kena syubuhat dari ahlul kalam dan yang lainnya pengikut ya dari kalangan ya sekte-sekte mengingkari ahlul kalam. Mereka punya syubuhat karamiyah kemudian uh, eh, dari kalangan juga sekte Maturidiyah dan asyariah seperti itu. Itu mereka mengingkari sebagian sebab karena syubuhat Ya. Menetapkannya sifat yang sifat yang tujuh saja. Ya. Begitu. Nah, itu dari sisi pengingkaran terhadap sifat-sifat mereka digolongkan kepada sekte Jahmiyah. Tapi dari sisi lain mereka ya mengingkari tentang masalah iman bertambah dan berkurang ya atau mengatakan iman perbuatan tidak termasuk dalam iman ini tergolong pada sekte Al-Murji'ah kan begitu. Jadi dari satu sisi karena mengingkari sifat-sifat Allah digolongkan kepada sekte Jahmiyah. Kesimpulannya, sekte Jahmiyah ini dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dengan berbagai alasan teori-teori filsafat, ya, teori-teori ahlul kalam yang digunakan, ya, sehingga maksud dari pernyataan jaham itu kata para ulama tidak ada di langit ilah yang diibadati kita solat dan bersujud untuknya tidak ada yang namanya arti kita mengangkat tangan menuju atau mengarah ke arah yang tinggi dalam berdoa. Itu yang dimaksud ya oleh akidah Jahmiyah. Ini jelas akidah yang batil. Nah, maka jelas barang siapa yang mengatakan Allah ada di mana-mana atau menyatu dengan makhluk di bumi, ini akidah nama hululiyah. Atau juga termasuk akidah wahdatul hululiyah itu Allah bertempat di makhluknya. Kalau wahdatul wujud itu Allah menyatu dengan makhluknya. Ini jelas akidah yang kufur. Ya, yang anehnya, dengan berbagai alasan mereka utarakan untuk mengingkari sifat ketinggian Allah, main akal-akalan. Tapi begitu banyak dalil yang mereka tolak. Dengan alasan, Laisa kamisli syait. Allah tidak menyerupai sesuatu dan makhluknya. Maka kita mensucikan Allah dari penyerupaan. Kalau kita katakan Allah maha tinggi, berarti Allah ada di arah, ada tempat. Tempat makhluk, arah makhluk, Sementara Allah tidak diliputi oleh arah yang enam tadi. Lihat rangkaian logika-logika yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan firman Allah, Ar-Rahman sistawa, Subhana Rabbiyal A'la, ya dengan uh, sabis marabikal a'la yas'adu ilaihi al-kalimut tayyib ya ta'rujul malaikatu waruh naik rasul mi'raj Kemudian Rasul SAW menanyakan kepada seorang muda, Aina Allah? Dia menjawab, Fis sama. Itu bukan di dalam langit, bukan ya. Fis sama, karena sama itu tinggi artinya. Yaitu tinggi. Ya, sama itu ulu. Itu maksud. Ya, Amin tuman fis sama. kepada zat yang ada di tinggi, yang maha tinggi. Bukan Allah berada dalam langit. Siapa yang memahami seperti itu, dia tidak memahami bahasa para sahabat dalam memahami Al-Quran tadi Ya, tidak ada para sahabat yang memahami seperti itu. Amin tuman bisama, tidak lakin beriman kepada yang ada di langit, berarti Allah dalam langit begitu diliputi langit. Itu pemahaman Anda yang keliru. Ya, maka baca pemahaman para sahabat dalam memahami ayat tadi. Nah, ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Maka pelajari bahasa para sahabat dan memahami Al-Qur'an tadi. Kemudian Rasulullah SAW ya, di waktu haji wada, hadis sahih haji wada, Rasul mengatakan, "Wahai para sahabatku, kalian akan ditanya nanti tentang saya. Fa innakum mas'uluna anni wa madza taquluna?" Kalian akan ditanya tentang aku. Apa jawaban kalian? Para sahabat yang hadir ya, ratusan ribu yang hadir waktu hajati wada itu, haji wada itu mengatakan, "Nashhadu annaka qad ballaghta risalah wa addaita al-amana wa nasahta ummah." Kami bersaksi sungguh engkau telah menyampaikan risalah wahai Muhammad dan engkau telah menunaikan amanah dan sungguh engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Mendengar jawaban tersebut, Nabi SAW mengangkat telunjuknya, menunjuk ke arah yang tinggi, Allahumma fashad. Allahumma fashad. Allahumma fashad. Beliau angkat telunjuknya menuju ke arah yang tinggi. Bersia Allah, saksikan apa yang telah mereka persaksikan. Mereka telah bersaksi, artinya beliau telah menyampaikan risalah. Adakah dalil? Lalu bagaimana jawaban mereka tak Rasul mengatakan, kenapa Rasul menunjuk dengan telunjuknya mengarah arah yang tinggi? Kenapa? Kalau Allah ada di bumi, Rasul tidak akan menunjuk dan menukikkan. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian ini ajaran para nabi semuanya. Nabi Musa tatkala menyampaikan Firaun bahwa Allah ilahnya itu maha tinggi, maka Firaun berusaha ingin mendustakan ya, menolak, mengatakan ini bohong ini Musa ini. Ya Haman, ibni li sarhal la'alli ablughul asbab kata dia. Asbab as-samawati. Fa'tali ila ilahi Musa wa inni min minal kadhibin. Haman, buat gedung pencakar langit untukku. Saya akan naik terus naik ke atas, melihat ilah Musa di mana itu. Itu bohong itu. Ya. Musa bohong, saya ingin melihat di mana ilahnya, Tuhannya. kan begitu. Lalu kata para ulama, siapa yang mengingkari ketinggian Allah itu pengikut Firaun kata mereka. Dan yang mengimani ketinggian Allah itu pengikut Musawi. Man angkara ulu Allah fahuwa Fir'auni. Wa man athbata ulu fahuwa Musawi. Yang mengingkari ketinggian Allah. Itu ya pengikut-pengikut pemikiran Fir'aun Fir'aun. Ya. Dan barang siapa yang menetapkan ketinggian Allah itu mengikuti ajaran Nabi Musa yang menetapkan bahwa Allah maha tinggi. Dan sebuah ajaran para nabi. Silakan baca Al-Quran. Tidak seorang pun nabi yang mengingkari hal itu. Ya, bahkan ini kesepakatan. Ya, kesepakatan. Ya, manusia secara fitrah yang masih lurus, fitrah yang masih lurus. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah. Nah, baik sekarang jazal atas jawaban Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya mudah-mudahan dapat difahami. Namun rupanya waktu yang ada tidak mencukupi untuk melanjutkan sesi soal jawab ini Ustaz. Dua pertanyaan tadi mungkin telah memenuhi waktu yang telah diberikan dan mungkin satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemirsa ataupun pendengar. Nah, silakan Ustaz. Nah, satu kesimpulan ya di akhir pertemuan kita ini, ya mari kita terus mendalami akidah Ahlussunnah sunnah wal jamaah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah bukan sesuai dengan pemikiran atau mungkin aliran sekte-sekte tertentu tapi sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka kita akan dapatkan ya kebenaran tersebut ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua sebelum ya saya tutupi dan saya akhiri saya mewakili ya sivitas akademik ya di STDI Imam Syafi'i sekarang kita STDI ya sedang proses pembebasan tanah wakaf perluasan kampus kita yang tercinta. Maka kita mengharapkan uluran tangan dari para pemirsa, para pendengar kaum muslimin yang ingin berdonasi ya lahan yang akan kita bebaskan dan sebagian telah dibayar dalam bentuk hutang maka itu kurang lebih ya 18.000 eh, meter persegi 1,8 hektar dengan total nominalnya adalah ya 9 miliar maka bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk perluasan kampus lain tercinta, ya silakan ya mungkin bisa dibuka website STDI Imam Syafi'i. Kemudian juga ya perlu diketahui bahwa apapun yang kita berikan sumbangsi kita pada agama Allah ini tidak akan yang ada yang hilang di sisi Allah. Wa ma min syai'in fa huwa yukhlifu. apapun kalian impakan maka tidak akan ya hilang di sisi Allah dan tidak akan hilang berkurang ya harta yang disedekahkan dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maluka ma anfaqta wa malu ghairika ma abqaita hartamu yang sesungguhnya yang kamu infakkan dan harta ahli warismu apa yang kamu tinggalkan ya ini himbauan mudah-mudahan ini ya menjadi ya perhatian kita semua mari kita bersama-sama ya tolong menolong dalam kebaikan demi kelancaran ya kegiatan pendidikan dan juga perkuliahan di kampus STDI Imam Syafi'i Sekolah Tinggi Rasat Islam Imam Syafi'i. Demikian mudah-mudahan Allah SWT membahas kebaikan antum semua dan juga menjadikan kehadiran dan konsentrasi kita menyimak kajian demi kajian dari para asatid kita dan juga kajian rutin kita di pagi Jumat yang penuh berkah ini menjadi amalan yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak.